sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. Gana cerita tentang seorang penyelam. Mereka ngerti mbok penyelam ke tugasnya apa? Nah, tukang ya tukang nyelam nan jero lautan, nan jero kisik, nan jero segara iki ya. Dah gara-gara anak isu tsunami, isu gempa, terdak buek iki ya. Kayak ternyata si penyelam gue sempat vakum Orang tau nyelam nang dasar laut Lah titimbang sana isu wis mantan adam Si penyelam gue kepengin Kepengin menyelam nang aring dasar laut Pantai Teluk Penyu <laughs> Persiapannya ya langsung gue Anak kamera Gue ngomong bak nang juru dasar laut gue ceritanya gue Anak TV barang kapani gue Ngontilong bal-balan nang juru dasar laut dan. <laughs> Ya barang wis siap langsung menuju ke pantai Teluk Penyu siap menyelam. Jajal tadi ki kanyang apa yo? Nenek moyangku seorang berlaut manis manis manis alangkah indah pantaiku yang lagi siap-siap kepengen mau ge siap-siap arep nyelam ge. Jajal nyong pengen ngerti kayak ngapa Dan sing jenane isi segara pantai Teluk Penyu. Alat-alat disiap Sekarang saatnya aku harus nyemplung maring dasar laut. Bismillahirrohmanirrohim. Terjun ke laut. Lah. Wah, temenan ge. Si penyelamnya langsung nyemplung maring jero dasar laut. Dah, barang butul kedalaman 10 meter si penyelam ke dan kaget perlu anak wong nanjol dasar laut tapi si gumunakan ke wong si sing nanjol dasar laut kiye jan babar plotas orang anggo alat penyelam jan malah nggak deleng teleng ke wong ke kayane anu tes balik kerja terus nyelam ke kayane ke anu tes lengkap sih jas kerjane tes ana dasine ya tes dinggo tas koper ya sih diceket di bae gue nang tangan nang sakya nah HP muni gue ngantek HP gue lah kan dari akhirnya si penyelamnya gue gumun jajal tiliki kaya apa jo si penyelamnya gue ngomongin nang hati mau nang nang jero dasar laut sih ya main ditutupi dari akhirnya ngomongin nang jero hati kaya ngapa tiliki jo saya katanya mau sangar temen kaya <laughs> kok nyelam anu kok babar kulkas orang wala tala apa baik kayak kayak kayak malah kajian kajiannya kayak montes balik kerja apa ya pernah pernah itu sih nganggo jas nganggo dasi bawa koper barang walaupun itu sih semantel subhanallah kayak hebat temen ya wala uh, nyom dal persiapannya legarap nyelam be ya Imusia tol karangan atau las ngono kuwi apa sing ora. Kewong malah gagap pisan kewong nggo alat penyelam babar protas Apa nomor denye itu kidul apa ya? Jan jan. Ayo hebat temen kewong ke. Salut salut salut jahil. Tapi mau kedalamannya bentesi 10 meter. Kayak kayane nyong-nyong dewek ya tenjing dian, Bro. <laughs> Berarti nyong orang sudah gumun lah, nyong orang sudah gumun, nyong orang sudah gumun ge. Orang urusan, nyong tak terus nak nyong bae mlebu maring dasar laut sing lebih jero maning ayo mari sur Duh, ah, temenan kayak gumun banget si penyelame maring wong gue mau. Tapi akhirnya ditinggal baik gue ya nasi penyelame nyelam nih kana. kedalaman pedalaman puluh meter kang aring permukaan laut. Tapi nang kana eh ketemu wong gue mau manding. <laughs> Wah, tadi kayak apa yo? mungkin maning <laughs> sangat teman ki wong kaya jan isi eh, nganggo dasi wong menyelam kok babar pokas kok nganggo alat menyelam isi eh, nganggo das maning apa kanan-kanan ora kaboten apa ya jan penasaran banyong ke siapa ini jane wong ki jane ya apa nu anak bayi ini roh kidulah potu ke jane ke basan-basan oh iya ya seh seh jajan yang tak takun be mari wong kaya jajal bisa-bisa nih menyelam tanpa alat menyelam babat prokas mau lagi naring kedalaman 10 meter ujar-ujarnya ya biasa baik do sapa-sapa ya vanin dan sapa-sapa ya tayang dan do tapi ke kedalaman wis puluh meter ki Tapi kendel bae wong iki merekna dadi gumun nyong ki siki Ya jajal takon bae nyong lah bisa bisa nih do tapi takonnya karo apa ki nyong nanu lagi nganggo alat menyelam ya yang ngorong-ngorong ya nganggo kode mbok orang ngerti Ah, nyong bakal nyong nyong gak kertas karo bolpoin gini nyong takon karo tulisan bae ngecal tek gawe kaya surat bae kepada penyelam misterius <laughs> halo bung tejeng tejengnya kowe ku sidem ku orang anggo alat penyelam kowe anak buahnya nyai roki dul ya bisa baca ke bapak ya bisa tanda tangan ini nyong Let. Nah, siki langsung tak makan bayi surat ge. Langsung mari wong epek. Wah, ke dua akal juga ke penyelam ke. Gara-gara nih Arab takon saking penasaran nih ke ya. Arab takon bisa-bisa nih silim orang gua penyelam karena orang bisa ngomong akhirnya nulis surat Tiba kan maring wong gue mau singa singa goda si eh singa nggoda si singa koper Tiba langsung gue udah kali ngane, suratnya dibales kang. <laughs> Ayang apa jajal lu dibales si surat yo. <laughs> akhirnya suratnya yang dibales juga ke. Nah wong kae ke. Yang selkepen ngerti bisa bisanya wong kae sidem kurang walau penyelam. Anu siapa ke jane wong kaya jane lo. Tak buka ke suratnya jajal. Tak wacane. Bismillahirrahmanirrahim kepada yang terhormat penyelam dalam kurung dewa penyelamat. Wer tolong inyong wer tolong tolong tolong wer tolong nyor ketilim ge wer cepetan wer. kenyong mau balik ke channel lagi mancing malah ketilim kayak jam to tolong cepetan eh, ge nyong ye cepetan eh. eh, eh. <laughs> Oh alah udah kok kendel banget kebong murah gua penyelaman gua ketilim ya. <laughs> Tulungi langsung apa ya, ora urusan. Ana digawane ora diduwe. ah.